Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau di mana pembahasannya itu masih dalam pembahasan domir. Dan kita memasuki pembahasan yang ada pada bait yang ke-57 sampai bait yang ke-59 dari Alfiyah Ibnu Malik. Dan ya untuk sedikit ya tanbih atau pemberitahuan ya bahwa Mulai pertemuan kali ini, itu saya mengganti file PDF yang ditampilkan pada pembacaan ini. Ya, karena beberapa hari yang lalu di webnya Syekh Abdullah Al-Fauzan, ya hafizahullahu taala, itu diunggah ya file dari Dalilus Salik yang ini yang ada di hadapan kita ini. Ya, dan saya lihat ya lebih jelas dan juga ya sepertinya ya sejauh yang saya lihat itu sama dengan cetakan dari Ibnul Jauzi. Ya, semoga ini lebih memudahkan kita untuk mempelajari kitab ini. Nah, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam alfiyah beliau wa kullu mudmarin lahul bina yajib. Ya, dan setiap domir itu wajib dalam keadaan bina atau mabni. Ya wa ma jurra ka ma nusib. Dan domir-domir tersebut, ya, itu lafatnya ketika dalam keadaan jar, itu sama dengan lafatnya ketika dalam keadaan nasob. Ya. Lirraf'i wan nasbi wa jarrinna salah. Ya. Dan domir na di sini ya domirna yang menunjukkan bahwa ya pelakunya itu banyak untuk ya menunjukkan kata ganti orang pertama tapi yang lebih dari satu. Nah untuk domirna ini itu berlaku baginya atau memungkinkan bagi domir tersebut untuk berada dalam keadaan rofa, nasob dan jar. Ya, ini adalah keistimewaan dari domir Nah, itu memungkinkan bagi domir tersebut untuk berada dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Ka'rif bina fa'innana nilnal minah. Ya, contohnya apa? Contohnya ada dalam kalimat ini. Ya'rif bina fa'innana nilnal minah ya ketahuilah kami atau kenalilah kami atau nanti artinya adalah akuilah kemampuan kami ya maka sesungguhnya kami ya telah memperoleh pemberian ya maka lihatlah di sini ada tiga domir na di sini ya yang didatangkan contohnya oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala Nah, yang pertama ada pada i'rif bina. Ya, bina. Maka na di situ itu dalam ya kedudukan jar. Karena adanya huruf jar ba. Ya, maka memungkinkan bagi na itu menempati kedudukan jar. Kemudian nana ya fa'innana maka na yang ada di situ itu kedudukannya adalah sebagai isim inna. Maka kita mengetahui isim inna itu mansub. Maka domirna di situ itu menempati kedudukan nasob. Kemudian yang berikutnya ada pada nilna. Ya, nilna dari nala ya nalu Maka nilna di situ itu adalah ya fa'il fa'il maka kita mengetahui fa'il itu kedudukannya adalah rofa maka tiga na yang contohnya diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menempati kedudukan yajar kemudian nasab dan rofa kemudian di bait berikutnya wa alifun wal wawu wan lima Ghoba wa ghairihi kaqoma wa'lama. Ya, dan beliau menyebutkan domir-domir yang lain, yaitu alif dan wawu dan nun. Ya, alif dan wawu dan nun. Di mana domir-domir tersebut itu lima ghoba wa ghairihi. Ya, digunakan untuk Roba ya untuk kata ganti orang ketiga wa ghairihi dan selainnya. Nanti akan dijelaskan yang dimaksud selainnya di sini adalah mukhatab yaitu kata ganti orang kedua. Ya, jadi eh, nanti eh, domir-domir ini itu bisa digunakan untuk roba dan juga ghairihi. Ya, ghairihi. Contohnya apa? Kakoma. Ya, ini contoh yang diberikan adalah alif. Koma. Ya, mereka dua orang laki-laki telah berdiri. Ya, maka alif yang ada pada koma itu menunjukkan ghaibah. Yang menunjukkan kata ganti orang ketiga. Kemudian wa'lama. Contoh yang berikutnya adalah i'lama. Ya, alif yang ada di sini itu untuk mukhotob. Ya, atau mukhotobain. Ya, dua orang, eh, kata ganti orang kedua, dan juga dua orang. Ya, lawan bicara, tapi ada dua orang. Ya, wahai engkau, ya, misalnya dua orang laki-laki, ketahuilah. Ya, ini adalah ya gambaran umum dari ketiga bait ini. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk sebab ini yaitu bina ud-dhamiri wal mauqi'ul i'rabiyyu lid-dhamiril muttasili yaitu mabninya dhamir ya, dan kedudukan i'rab untuk dhamir muttasil Kemudian beliau hafizahullah taala melanjutkan penjelasan mengenai ketiga bait ini di mana beliau mengatakan taqaddama fi babil mu'rabi wal mabniyyi anna alfadhad dhami anna alfadhad dhamairi kullaha mabniyatun ya taqaddama fi babil mu'rabi wal mabniyi anna alfadhad dhamairi kullaha mabniyatun telah berlalu ya pada bab al-mu'rab dan mabni ya bab yang telah berlalu itu bahwa lafat-lafat domir itu seluruhnya itu adalah mabni Ya, kita telah membahasnya pada pembahasan mu'rab dan mabni. Kemudian kita lihat catatan kaki inda i'rabid dhamairi la budda min mulahadhati amraini. Ya, ketika kita itu mengi'rab dhamir, maka pasti kita harus memperhatikan dua perkara. Ya, jadi ketika kita mengi'rab domir, itu kita pasti memperhatikan dua perkara. Al-awwalu, ya perkara yang pertama, mauqi'ud domiri minal jumlati. Ya, perkara pertama yang perlu diperhatikan itu adalah kedudukan domir dalam jumlah tersebut. Ahuwa fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin. Ya, apakah domir tersebut itu menempati kedudukan rofa, atau menempati kedudukan nasob, atau menempati kedudukan jar. Ya, itu perkara pertama yang harus diperhatikan ketika kita meng-i'rab domir. Athani, kemudian perkara kedua yang harus diperhatikan, halatu akhirid domiri, yaitu keadaan ya akhir dari domir. Asa kinatan, ya apakah akhir domir tersebut itu sukun? Ya, nahwu ana, ya, atau nahwa ana. Contohnya itu adalah ana. Ya, apakah keadaan akhir domir tersebut sukun seperti ana? Am mutaharrikatan. Ataukah eh, akhiran dari domir tersebut itu berharokat. Nahwa contohnya anta ahsanta. Ya, anta ahsanta. Ya, engkau ya telah berbuat baik. Maka ya keadaan akhirnya kalau ana tadi itu sukun. Sedangkan untuk anta itu berharokat, ya harokat fathah. Dan domir ta yang ada pada ahsanta juga berharokat fathah. Fatakulu maka engkau katakan, Anta domirun munfasilun mabniyun alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Maka anta adalah domir munfasil. Yang mabni dengan fathah, yang menempati kedudukan rofaknya mubtada. Wata ufi ahsanta ya dan ta yang ada pada ahsanta domirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya dan ta yang ada pada ahsanta tadi itu adalah domir muttasil yang mabni dengan fathah yang menempati kedudukan rofaknya fa'il. Ammat domirul murakkabu ya nahwu iyyaka antum adapun domir murakkab ya ini sempat kita singgung pada pertemuan sebelumnya ya bahwa ada yang mengatakan domir yang e, lafadznya itu tidak hanya dari domir tersebut yang memerlukan lafadz lain yaitu yang dimaksud dengan domir murakkab jadi memerlukan lafat lain untuk menunjukkan yang dituju. Ya, nahwu contohnya iyaka dan antum. Ya, iyaka dan antum. Ya, ada yang berpendapat ini adalah domir murokkab. Karena tersusun dari iya dan kaf dan antum itu ada mimnya, ya tambahan mim yang menunjukkan uh, jamaah. Ya, alamatul jam'i. Maka domir murakab seperti ini fal aula al akhdu bir ra'yil qaili. Ya fal aula al akhdu bir ra'yil qaili. Maka untuk domir yang murakab seperti ini yang lebih utama itu kita mengambil pendapat dari ulama nahwu yang mengatakan Innal jami'a domirun biduni tajzi'ati iya wal kafi au anta wal mimi. Ya. Jadi yang lebih utama atau lebih mudah bagi kita, kita mengikuti pendapat ulama nahwu yang mengatakan bahwa seluruhnya yaitu iya ka dan juga antum itu adalah domir tanpa perlu membaginya menjadi iya dan kaf atau anta dan mim. Ya biduni tajzi'ati iya wal kafi au anta wal mimi. Ya tidak perlu dibagi seperti itu. Ya, yang lebih utama kita menganggap bahwa seluruhnya itu adalah domir. Fatu'rabu iyyaka dhamirun munfasilan mabniyan 'alal fathi. Ya. Maka lafat iyyaka itu di i'rab sebagai dhamir yang munfasil yang mabni dengan fathah fi mahalli nasbin dan menempati kedudukan nasab. Ya, karena iyyaka itu selalu dalam keadaan nasab. Kemudian wa antum fi mahalli raf'in mubtada'un. Ya dan antum itu menempati kedudukan rafa'nya mubtada. Ya jadi yang lebih mudah itu adalah kita anggap keseluruhannya itu adalah domir. Tidak perlu dibagi-bagi. Kemudian kita lanjutkan. Wa idza thabata annaha mabniyatun fala budda an yakuna laha mahallun minal i'rabi dan jika ya telah dipastikan bahwa seluruh lafadz domir itu mabni ya fala budda an yakuna laha mahallun minal i'rabi maka domir-domir tersebut itu pasti memiliki kedudukan dalam i'rab. Ya. Kemudian beliau melanjutkan fadhamirul muttasilu yanqasimu bihasabi mawaqi'ihi minal i'rabi. Ya, ini wallahu a'lam eh, sejauh yang saya pahami itu inqasama yanqasimu itu memerlukan huruf jar ila. Ya, itu sejauh yang saya pahami. Ya, karena itu uh, saya baca saja fadhamirul muttasilu yanqasimu bihasabi mawaqi'ihi minal i'rabi ila thalathati aqsamin. Ya. Maka domir muttasil itu dilihat dari kedudukannya dalam i'rab itu dapat dibagi menjadi tiga macam. Ya, jadi domir mutasil itu kalau dilihat dari kedudukannya dalam i'rab itu dapat dibagi menjadi ya ila thalathati aqsamin. Al-awwalu yang pertama ma yakunu fi mahalli raf'in faqat yaitu domir mutasil yang hanya memungkinkan menempati kedudukan rofa saja. Ya, jadi domir mutasil yang golongan ini itu tidak mungkin menempati kedudukan nasab maupun menempati kedudukan jar. Dia hanya mungkin menempati kedudukan rofa. Wahuwa khomsatu doma iro. Dan domir yang seperti ini, ya, domir yang hanya menempati kedudukan rofa itu ada lima domir. Ya. Apa itu? Yang pertama, at-ta'ul mutaharrikatu bid-dhammati lil mutakallimi. Yang pertama adalah tak yang berharokat. Ya, tak yang berharokat. Apa saja harokatnya? Bid-dhammati lil mutakallimi. Ya, tak yang diharokati dhammah itu menunjukkan mutakallim. Ya, menunjukkan kata ganti orang pertama tunggal. Ya, saya. Ya, contohnya apa? Fa'altu. Ya, fa'altu. Maka itu adalah tak yang diberi harokat dommah yang menunjukkan mutakallim. Wa bil fathati lil mukhotobi. Ya, dan tak yang diberi harokat dengan fathah itu untuk menunjukkan mukhotob. Ya, kata ganti orang kedua tunggal. Ya, engkau. Ya, contohnya adalah fa'alta. Ya, fa'alta. Maka itu adalah tak yang diberi harokat fathah untuk menunjukkan mukhotob. Wabil kasroti lil mukhotobati. Ya, dan tak itu juga dapat diberi harokat kasroh untuk menunjukkan kata ganti orang kedua ya, dan wanita. Tadi kalau mukhotob itu laki-laki, engkau laki-laki. Nah kalau harokatnya kasroh itu engkau seorang wanita. Ya, contohnya adalah fa'alti. Ya, fa'alti. Itu adalah tak yang diberi harokat kasroh yang menunjukkan mukhotobah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, ya, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Ya, fa'idha azamta fatawakkal ala Allah. Ya. Kemudian jika kamu telah ya berazam yang membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah maka perhatikanlah ta yang ada pada azam azamta. Ya azam azamta. Itu adalah ta yang diberi harokat fathah yang untuk menunjukkan mukhatab. Ini ada dalam surat Ali Imran ayat ke-159. Kemudian tadi tak berharokat itu adalah domir yang pertama. Yang domir yang kedua itu adalah wa alifulithnaini. Ya, dan alif ithnain. Ya, alif yang menunjukkan dua. qaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah ta'ala, ya, yaitu, falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Ya. Maka, dua orang tersebut Ya, yang dimaksud di ayat ini itu adalah Nuh dan Lut ya itu tidak akan dapat membantu anhuma yang mereka berdua yaitu istri dari istri-istri dari beliau berdua minallahi syai'a ya dari siksa Allah sedikit pun maka perhatikanlah alif yang ada pada yughniya ya yughniya asalnya adalah yughniyani. Akan tetapi karena didahului lam, maka jadi majazum. Ya, majazum dengan dihilangkan nunnya. Akan tetapi di situ ada alif. Nah, alif tersebut adalah alif ithnain yang menunjukkan kepada dua orang yaitu Nuh dan Lut. Ini ada dalam surat At-Tahrim ayat ke-10 yaitu adalah domir yang kedua. Kemudian domir yang ketiga itu adalah wawawul jama'ati. Ya, dan wawu jama'ah. Ya, wawu yang menunjukkan ya laki-laki yang banyak. Ya, wawul jama'ah. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, Ya, wa idza adlama 'alaihim qamu. Wa idza adlama 'alaihim qamu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ya ketika ya gelap kegelapan itu menimpa mereka, ya mereka berhenti. Maka perhatikanlah eh, wawu yang ada pada komu. Ya, komu. Maka wawu yang ada pada komu itu adalah wawul jama'ati. Ya, yang menunjukkan mereka. Ya, mereka laki-laki. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat ke-20. Wa ya'ul mukhatabati. Ya, dan juga ya mukhatabah Ya, ya yang menunjukkan kata ganti orang kedua wanita. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala ya fakuli washrabi wa qarri aina ya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menghikayatkan ucapan Jibril kepada Maryam ya seorang wanita maka makanlah, ya, minumlah, dan bersenang hatilah engkau. Ya, engkau ini adalah seorang wanita, yaitu Maryam. Maka perhatikan ya yang ada pada kuli, kemudian ishrobi, kemudian korri. Ya, itu semua adalah ya mukhotobah. Yang menunjukkan bahwa lawan bicaranya itu adalah seorang wanita. Wanunul inafi Ya, kemudian domir yang kelima ya yang hanya mungkin menempati kedudukan rofa itu adalah nun inath. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna. Ya dan wanita-wanita yang ditalak tersebut hendaklah menahan diri ya, atau menunggu. Maka perhatikan nun yang ada pada yatarabbasna. Ya, nun yang ada pada yatarabbasna. Itu adalah nun inath yang menunjukkan ya wanita yang banyak. Ya, kalau yang tadi fakuli washrobi wa aina itu ada pada surat Maryam ke-26. Ya, kemudian yang tadi wa idza azlama alaihim qamu al-baqarah 20. Kemudian falam yughniya anhum minallahi syai'a itu at-tahrim 10. Nah, kemudian wal mutallaqatu yatarabbasna ini ada pada Al-Baqarah ayat ke-228. Maka ini semua ya, itu adalah contoh dari domir-domir yang hanya mungkin menempati kedudukan rofa. Athani yang kedua ma huwa mushtarakun baina mahallin nasbi wal jarri faqat yaitu domir yang mushtarak ya yang berserikat atau yang sama-sama dapat digunakan baik di kedudukan nasab dan kedudukan jar saja ya dua kedudukan ini wa huwa thalathatun dan domir yang bisa eh, masuk ke dalam kedudukan nasab dan jar, itu ada tiga domir. Ya'ul mutakallimi. Yang pertama adalah ya mutakallim. Nah, kita lihat ada catatan kaki terkait dengan ya mutakallim ini. I'lam annal i'raba la yadhharu 'ala ismil muttasili ya'il mutakallimi. Ya, ketahuilah bahwa i'rab itu tidak tampak pada isim yang bersambung dengan ya mutakallim. Ya, jadi kalau ada isim kemudian dia itu bersambung dengan ya mutakallim, maka i'rabnya itu tidak tampak. Maksudnya apa? Berarti tidak di i'rab dengan harokat yang zahirah. Ya, jadi menggunakan harokat nanti muqaddarah wa qa'idatu i'rabihi an taqula fi mithli kitabi jadidun ya dan kaidah i'rab ya kaidah i'rabnya an taqula fi mithli kitabi jadidun itu bahwa engkau mengatakan pada contoh kitabi jadidun ya buku saya baru maka di sini ya i'rab ya, untuk kitabi ya kitabi yang bersambung dengan ya mutakalim tersebut adalah mubtadaun marfu'un bili betidai. Ya, itu adalah mubtada yang marfu dengan ibtida ya karena dia adalah permulaan dari kalam wa alamatu raf'ihi dhammatun muqattaratun ala ma qabla ya il mutakallimi. Dan tanda rofaknya itu adalah dhammah muqattarah yang diperkirakan di atas ya, huruf sebelum ya mutakallim. Mana'a min zuhuriha ishtighalul mahalli biharokatil munasabati. Yang menghalangi ya menghalangi tampaknya dhammah tersebut, ya dhammahnya tidak bisa dhahirah. Itu ada yang menghalangi. Apa yang menghalangi? istighalul mahalli. Ya. Kedudukannya itu sudah sibuk. Sibuk dengan apa? Biharokatil munasabati. Yaitu dengan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim. Dan harokat yang sesuai dengan ya mutakallim itu adalah kasroh Ya sudah sibuk dengan kasroh, karena itu domahnya tidak bisa tampak. Wahuwa mudhafun. Ya dan kita bi tadi itu adalah mudhaf. Wa ya'ul mutakallimi domirun mutasilun mabniyun 'ala sukuni fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan ya mutakallim tersebut itu adalah domir mutasil yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan jar dan dia adalah mudhaf ilaihi. Wa hakadzalismul mansubu wal majruru. Nah, contohnya tadi adalah contoh yang marfu. Ya, dan demikian juga untuk isim yang mansub dan majrur. Itu semua i'rabnya itu adalah i'rab dengan harokat muqaddarah. Ya, tidak bisa tampak. Ya. Itu adalah ya pendapat dari sebagian ulama nahwu. Wa ba'duhum yara annal kasrata fi halatil jarri kasratu i'rabin la kasratu munasabatin. Ya. Jadi ada khilaf ketika dalam keadaan majrur. Sebagian dari ulama nahwu itu berpendapat bahwa kasroh yang ada pada keadaan majrur itu kasroh i'rob. Ya, bukan kasroh yang menyesuaikan dengan ya mutakallim. Ya, contohnya apa? Ya, contohnya min kitabi contohnya. Ya, kitabi tadi kemudian kita tambahkan huruf jar sebelumnya min kitabi. Nah, min kitabi, nah kitabi itu kan bisa jadi ya kasrohnya itu adalah kasroh yang tampak. Ya, dia kemasukan min menjadi majerur. Nah, itu harokatnya itu ada ulama yang mengatakan itu adalah harokat asli. Ya, jadi itu kasrohnya kasroh i'rob bukan kasroh munasabah. Ya, itu adalah khilaf di antara ya ulama nahwu. Wa qad asyartu ila shay'in min dhalika fi babil asma'is sittati. Ya, dan sungguh ya saya telah mengisyaratkan mengenai ya, sebagian dari hal tersebut pada bab al-asma'us sittah. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ya, jadi tadi ada domir yang mustarok, ya, yang memungkinkan dalam keadaan nasab dan jar, itu ada tiga. Yang pertama ya mutakallim. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, ya, yaitu, Qala ya qawmi ara'aitum in kuntu ala bayyinatim min rabbi wa, at, wa atani minhu rahmah. Ya. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah. Ya. Di sini ya Salih berkata, "Wahai kaumku, ya bagaimana pendapat kalian jika aku memiliki bukti yang nyata dari Robku?" Ya dan ya Robku memberikan aku rahmat ya berupa kenabian. Maka di sini kita perhatikan itu ada domir ya. Ada pada mana saja, ya, yaitu pertama ada min robbi, ya min robbi. Maka ya yang ada pada robbi itu dalam kedudukan jar, yang menempati kedudukan jar. Karena dia adalah mudhaf ilaihi. Kemudian ya yang kedua ada pada atani. Ya atani. Maka ada ya di situ, ya ya yang bersambung dengan nun miqayah tersebut itu menempati kedudukan nasab karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Maka di sini dalam ayat ini yaitu surat Hud ayat ke-63 itu ada ya yang kedudukannya jar dan juga ada ya yang kedudukannya nasab. Kemudian domir yang kedua itu adalah kaful mukhatabi. Ya, wa kaful mukhatabi, kaf yang mukhatab. Artinya kaf yang menunjukkan ya kata ganti orang kedua laki-laki. Ya, engkau seorang laki-laki. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala ma wadda'aka rabbuka ya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ya dan Robmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kepadamu. Maka perhatikan di sini ya dalam contoh dalam surat Ad-Duha ayat 3 itu ada dua kaf. Pertama adalah kaf yang ada pada wadda'aka. Wadda'aka. Ya maka kaf di situ adalah maf'ulun bihi untuk fi'il wadda'a. Ya karena maf'ulun bihi maka menempati kedudukan nasab. Kemudian kaf yang kedua adalah robbuka, Ya robbuka. Maka kaf di situ adalah ya kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Maka dia menempati kedudukan majrur, ya kedudukan jar. Maka dalam ayat ini juga kaf itu ada dua contoh, contoh nasab dan contoh jar. Kemudian yang ketiga ul ghaibi, ya dan ha ghaib. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala Ya, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Ya, kawannya yang beriman itu berkata kepadanya sedangkan dia sedang bercakap-cakap dengannya. Ya. Maka perhatikan di sini ada beberapa hak di situ. Ya, hak gaib. Ya. Yang pertama adalah lahu. Ya, lahu. Maka hak di situ menempati kedudukan jar yang menempati kedudukan jar karena huruf jar lam. Ya. Kemudian sahibuhu hak yang ada di situ menempati kedudukan jar ya sebagai mudhafun ilaihi. Ya. Kemudian yuhawiruhu yuhawiruhu maka hak yang ada di situ adalah maf'ulun bihi untuk fi'il yuhawiru. Maka maf'ulun bihi itu kedudukannya nasab maka hak di situ menempati kedudukan nasab. Ya, maka kembali dalam ayat ini itu kita dapat melihat kaf eh, maaf hak hak ghaib yang menempati kedudukan jar dan nasab. Ya. Kemudian atsalitsu yang ketiga ma huwa mushtarakun baina mahallin nasbi war raf'i wal jarri yaitu domir yang tadi berserikat, ya, yang sama-sama memungkinkan untuk berada dalam keadaan nasab, rofa, dan jar. Ya. Ini adalah ya keistimewaan dari na itu adalah memungkinkan dalam kedudukan nasab, rofa, dan jar. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Ya. Ya, Rabbana innana aman Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Ya wahai Rabb kami, ya. Sesungguhnya kami telah beriman maka ampunilah ya bagi kami dosa-dosa kami. Maka perhatikan ya di sini ada ya beberapa na ada beberapa na. Pertama adalah Rabbana. Ya Rabbana. Maka na yang ada di situ itu sebagai mudhafun ilaihi. Maka menempati kedudukan jar. Kemudian innana ya na yang ada pada innana itu adalah isim inna maka menempati kedudukan nasab sebagai isim inna ya tadi jar ini nasab kemudian amanna ya amanna ya itu adalah ya fa'il untuk atau fa'il yang bersambung atau yang bertemu dengan fi'il amanah. Ya amanna. Nah, di sini itu adalah na sebagai fa'il maka menempati kedudukan rofa. Yang menempati kedudukan rofa. Ya, jadi tadi nasab sudah ada atau paling awal tadi jar, kemudian ini nasab, kemudian rofa. Kemudian ada faghfir lana, ya nah di situ majarur dengan huruf jarlam. kemudian zunubana Nah, di situ ya juga dalam keadaan majrur karena kedudukannya sebagai mudhaf ilaihi. Ya, maka dalam satu ayat ini, dalam surat Ali Imran ayat ke-16 ini, kita dapat melihat bahwa nah di situ memungkinkan menempati kedudukan ya, jar, kemudian nasab, dan juga rofa. Kemudian beliau melanjutkan, Wa ila ba'di hadhihi al anwa'i asyara biqaulihi wa kullu mutmarin ila akhirih. Ya dan kepada sebagian dari macam-macam ini, ya macam-macam yang telah dijelaskan di atas, itu Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengisyaratkan dengan ucapan beliau wa kullu mudmarin ya sampai akhir. Apa maksudnya? Ai al-mudmaratu kulluha mabniyatun. Bahwa domir itu seluruhnya itu mabni. La farqa fi dhalika bainama yakunnu maaf la farqa fi dhalika bainama yakunu mahalluhul jarra au mahalluhun nasba. Dan tidak ada perbedaan ya dalam hal tersebut. Ya maksudnya bahwa seluruhnya mabni. Ya baik yang kedudukannya jar, ya mahalluhul jarra atau juga yang kedudukannya nasab. Ya, sama saja semuanya mabni. Atau maaf, di sini la di sini maksudnya adalah la dalam lafadznya. Ya, jadi domir itu baik dalam keadaan jar ya dalam kedudukan jar dan juga dalam kedudukan nasab itu e, bentuknya sama ya karena tadi walafdhu majurra kalafdhi manusib ya baiknya seperti itu jadi maksudnya lafat ketika dalam keadaan majerur itu sama dengan lafat ketika dalam keadaan mansub yang mudahnya seperti itu Thumma dzakara anna dhamirana salaha lil umuri Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala itu menyebutkan bahwa dhamirna itu ya berlaku atau memungkinkan pada tiga perkara atau tiga kedudukan. Ya, artinya fayakunu fi mahalli jarrin, ya maka domirna itu memungkinkan berada dalam kedudukan jar mislu ya'rif bina ya ini contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala ya'rif bina ai ya'tarif qadarina ya ya'rif bina maksudnya ya'tarif qadarina ya akuilah kemampuan kami atau kapasitas kami Wa fi mahalli nasbin. Ya dan na juga memungkinkan eh, dalam kedudukan nasab. Ya nahwu innana. Ya ini contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullah taala innana. Ya tadi i'rif bina itu jarnya karena huruf jarba. Kemudian innana di sini nasabnya karena sebagai isim inna. Wa fi mahalli raf'in. Ya dan na itu memungkinkan dalam kedudukan rafa. Ya mithlu nilna. Ya contohnya adalah nilna. Karena na di situ sebagai fa'il, ya maka dia menempati kedudukan rafa. Thumma dzakara ya kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan ya anna alifalithnaini wa wawal jama'ati wa nunal inathi ya dan juga beliau menyebutkan bahwa alif isna'in kemudian wawu jama'ah dan nun inath wahiya min irir raf'il muttasilati ya dan alif isna'in wawu jama'ah dan nun inath itu adalah di antara domir muttasil yang tadi yang hanya memungkinkan dalam keadaan rofa tadi. Maka domir-domir tersebut takunu lil ghaibi wa ghairihi. Ya, itu memungkinkan digunakan untuk menunjukkan ghaibah, memungkinkan digunakan untuk menunjukkan kata ganti orang ketiga, wa ghairihi, dan juga selain untuk ghaib. Apa yang dimaksud dengan wa ghairihi? Wa huwal mukhatabu faqat. Ya, dan yang dimaksud selain ghaib itu sebetulnya hanya mukhatab saja. Ya, tidak dapat digunakan untuk mutakallim, ya hanya untuk mukhatab. Biqorinatil mithali. Ya, dan ada korinahnya. Ada yang menunjukkan akan hal tersebut. Apa itu? Yaitu contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik rahimahullahu taala. Fal ibu maka untuk yang ghaib ya nahwu qama. Ya, contoh yang diberikan oleh Ibnu Malik untuk ghaib adalah qama. Ya, mereka dua orang laki-laki telah berdiri. Maka alif itsnain di situ untuk ghaib. Wal mukhatabu nahwu i'lama. Dan yang menunjukkan mukhotob itu contohnya adalah i'lama. Ya engkau, ya dua orang, ketahuilah. Maka alif yang ada pada i'lama itu adalah alif ithnain. Ya. hada wa mimma yusta'malu fir raf'i wan nasbi wal jarri hum. Ya. Ini ya dan juga ah, domir yang juga dapat digunakan dalam keadaan rofa dan nasab dan jar, itu adalah domir hum. Ya, ini untuk menunjukkan sisi yang berbeda. Ya. Maka hum ini itu juga memungkinkan digunakan dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Farraf'u, ya maka contohnya untuk yang rofa, nahwu, contohnya, humul ladzina yaquluna la ya humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu ya humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu ya Jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Munafiqun ayat ke-7 ini itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yang faddu. Ya, mereka orang-orang yang mengatakan ya kepada orang-orang Ansar janganlah ya kalian memberikan perbelanjaan kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah ya supaya mereka meninggalkan Rasulullah. Ya. Maka perhatikan hum yang ada di sini. Ya, perhatikanlah hum yang ada di sini. Maka hum tersebut itu menempati kedudukan rofa ya karena ibtida ya sebagai mubtada. Maka hum di sini juga memungkinkan menempati kedudukan rofa. Kemudian wan nasbu, contoh yang nasab. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salhum ayyuhum bidzalika za'im." Ya, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Dalam surat Al-Qalam ayat ke-40, ya, tanyakanlah kepada mereka, ya, siapakah di antara mereka yang ya, bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil tersebut. Ya, dalam surat Al-Qalam ayat 40. Maka di sini ya itu hum yang setelah sal ya itu adalah kedudukannya nasab. Ya sal hum tanyakanlah kepada mereka. Maka hum tadi bisa kedudukannya rofa, nah ini kedudukannya nasab wal jarru ya dan juga bisa dalam kedudukan jar ya sebagaimana dalam firman Allah taala ya dalam surat At-Taubah ayat ke 49 wa minhum may yaqulu dhalli ya ya wa minhum may yaqulu dhalli Ya, dan di antara mereka ada yang berkata, ya, berilah saya izin. Ya. Maka perhatikan di sini hum yang ada pada minhum. hum. Maka itu dalam keadaan jar karena huruf jar min. Maka hum itu bisa menempati kedudukan rofa, nasab, dan jar. Wa ya ya'u. Ya demikian juga dengan domir ya' Ya, ya juga memungkinkan digunakan untuk kedudukan rofa, nasab, dan jar. Ya, farrof'u, ya contoh yang rofa, nahwu fakuli washrobi. Ya, maka makanlah dan minumlah. Ini contoh yang tadi yang ada pada surat Maryam 26. Maka ya di situ menempati kedudukan rofa ya sebagai fa'il. Wan nasbu ya dan juga memungkinkan dalam keadaan nasab nahwu ya sebagaimana firman Allah taala wa atani minhu rahmah. Ya contoh yang tadi juga ya dan Allah memberikanku rahmat. Ya. Maka perhatikan ya yang ada pada atani ya ya yang bersambung dengan nun wiqayah itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bih untuk uh, fi'il ata ata ya. Dalam surat Hud ayat 63. Wal jarru ya dan juga dalam kedudukan jar. Ya, sebagaimana dalam firman Allah taala anishkurli walidaik Ya, anishkurli walidaik Ya, yaitu ya hendaklah bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Maka perhatikan ya yang ada pada li ya, ada pada li itu majerur karena huruf jar lam. Ya. Karena itu, ya kita lihat lagi ya itu bisa menempati kedudukan rofa, nasab dan jar. Ya. Akan tetapi kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan penjelasan lakinnahuma la yushbihanina min kulli wajahin. Akan tetapi keduanya yaitu hum dan ya di sini domir hum dan domir ya itu tidak menyerupai domir na pada seluruh sisi. Ya, pada seluruh sisi. Tadi mungkin sama-sama dapat digunakan dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Namun sebetulnya keduanya, yaitu hum dan ya, itu tidak menyerupai na dari seluruh sisi. Mengapa? Li'annana ta'ti lil aujuhi thalathati. Ya. Karena na itu dapat ya didatangkan pada tiga kedudukan tadi, ya tiga wajah tadi, tiga sisi tadi, ya. Nah, itu juga bisa. Ya, dapat didatangkan dalam keadaan rofa, nasab dan jar. Wahia domirun mutasilun lil mutakallimi. Ya, dalam keadaan nah itu adalah domir mutasil untuk mutakallim, kata ganti orang pertama. Ya, perhatikan di sini. Jadi na itu dalam keadaan nasob atau rofa, nasob dan jar itu selalu domir mutasil untuk mutakalim, Ya. Maka berbeda dengan hum dan ya tadi. Ya. Maka fa innaha wa in kanat ta'ti lil aujuhi thalathati wa hiya dhamirun muttasilun. Ya atau tadi maaf bikhilafil ya'i ya berbeda dengan domir ya ya ya'i berbeda dengan domir ya fa innaha wa in kanat ta'ti lil aujuhi thalathati wa hiya domirun mutasilun. ya walaupun ya tersebut itu dapat didatangkan dalam tiga keadaan yaitu keadaan rafa nasab dan jar dan juga dalam keadaan domir mutasil illa annaha fi halatir raf'i lil mukhatabati. Akan tetapi ya itu ketika dalam keadaan rofa itu sebetulnya ya mukhatabah. Ya ya mukhatabah. Artinya kata ganti orang kedua seorang wanita. Wa fi halatayn nasbi wal jarri lil mutakallimi dan dalam keadaan nasab dan juga keadaan jar itu untuk mutakallim kata ganti orang pertama. Ya, sama-sama ya, ya, semuanya domir mutasil, tapi ternyata ketika dalam keadaan rofa itu yaknya ya mukhotobah. Dan dalam keadaan nasab dan jar itu adalah mutakallim. Ya, maka ini sangat berbeda dengan na tadi. Na itu konsisten. Kita lihat catatan kaki. Qad ta'ti ya'ul mutakallimi fi mahalli raf'in. Terkadang ya mutakallim itu dapat didatangkan dalam keadaan rofa. Ya, terkadang. Contohnya apa? Fi mithli yasurruni kauni muwadhiban ala safil awwali. Ya, yasurruni kauni muwadhiban ala safil awwali. Ya, membuat saya gembira keadaanku yang terus-menerus atau rajin mendapatkan soft pertama. Ya. Maka perhatikan ya yang ada pada kauni, ya kauni. Maka dijelaskan di sini fa innal ya'a fi kauni fi mahalli raf'in ismu kaunu. Ya. Maka ya yang ada pada kauni itu menempati kedudukan rofa. Ya, Walaupun secara zatnya nampak seperti mudhaf ilaih, tapi di sini dijelaskan bahwa itu adalah menempati kedudukan rofa sebagai isim kaunu. Ya. Apa kaunu? Itu adalah masdaru kanan naqisati. Yaitu masdar kana yang naqisah. ولكن ذلك 'aridun bisababi annal المضاف هنا kal يطلب yatlubu marfu'an. Ya. Akan tetapi ya ini itu terjadinya ya insidental. Ya artinya tidak selalu seperti itu. Sebabnya apa? Yang menjadi sebab karena mudhaf di sini yaitu kata kaunu itu seperti fi'il. Ya kaunu di sini itu seperti fi'il yang menuntut adanya isim marfu yang datang setelahnya. Ya, karena kita mengetahui fiil itu memerlukan isim yang marfu. Ya, demikian juga di sini masdar dari fiil tersebut. Ya. Wal kalamu fid dhamiril mushtaraki bainar raf'i wan nasbi wal jarri bi tariqil asalati. Dan tadi pembahasan mengenai domir yang berserikat atau yang memungkinkan berada dalam kedudukan rofa, nasob, dan jar, itu dilihat dari sisi asalnya. Ya, jadi bukan aridun, bukan yang insidental, yang kadang-kadang seperti itu. Ya, atau yang tiba-tiba seperti itu. Tapi yang dilihat adalah toriqul asolah. Yang hukum asalnya seperti itu. Ya. Wa ya'u laha mahallani. Maka ya yang ada pada kauni tadi itu bukan dalam menempati kedudukan rofa secara asal. Ya. Karena menempati kedua kedudukan. Ya. Laha mahallani memiliki dua kedudukan. Ahaduhuma yang pertama jarrun bil mudhafati. Maaf jarrun bil mudhofi. Yang pertama itu dalam kedudukan jar ya karena idhofah. Ya kauni ya ya itu adalah mudhof ilaih bagi kaunu. Wathani raf'un ala annaha ismun limastari kana. Yang kedua itu dalam keadaan rofa atau menempati kedudukan rofa karena dia adalah isim untuk masternya kana. Ya, jadi bukan asalnya dia itu adalah rofa. Ya, semoga ini dapat dipahami. Kemudian kita kembali ke atas. Wakadhalika hum. Ya demikian juga domir hum. Fahiyya fi halatir raf'i domirun munfasilun. Karena hum itu ketika dalam keadaan rofa tadi domir munfasil. Tadi kan kita lihat dia sebagai mubtada, ya pasti domir munfasil. Karena domir mutasil itu tidak, tidak dapat digunakan untuk memulai suatu kalam. Bafi halatayin nasbi wal jarri domirun mutasilun. Dan hum itu dalam keadaan nasob dan jar itu menjadi domir mutasil. Ya maka baik ya maupun hum itu tidak sekonsisten na. Ya, na itu semuanya domir mutasil dan semuanya mutakalim. Sedangkan ya dan hum tidak seperti itu. Kita lihat catatan kaki. Wa i'rabuha ya dan i'rabnya fi mithli qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala tadi yaitu salhum ayyuhum bidzalika za'im ya yang telah kita baca tadi ya yaitu dalam surat Al-Qalam ayat ke-40, maka i'rabnya sal fi'lu amrin. Sal adalah fi'il amr, wal fa'ilu domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah domir mustatir yang wajib istitar, ya wajib tersembunyi, yang takdirnya adalah anta. Walha'u dan haknya domirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun awwalun. Ya dan hak tersebut itu adalah domir mutasil yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul yang pertama untuk fi'il sal. Ya, karena sa'ala yas'alu atau sa'ala yasalu itu ya dapat diberikan dua maf'ulun bihi. Maf'ul yang pertama itu adalah hak tadi. Wal mimu alamatul jam'i. Dan mim tadi itu adalah tanda jamak. Ayyuhum dan ayyuhum ayyu ismu stifhamin mabniyun ala dhommi fi mahalli raf'in mubtada'un. Ayyu adalah isim istifham yang mabni dengan dhommah yang menempati kedudukan rofa sebagai mubtada. Wal ha'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada ayyuhum itu adalah domir muttasil yang mabni dengan dhammah yang menempati kedudukan jar sebagai mudhafun ilaihi. Wal mimu alamatul jam jam'i dan mim di situ adalah tanda jamak. Kemudian bidzalika muta'alliqun bi za'imin. Bi za'imun. Ya, dan bidzalika itu ya muta'alliq ya terkait dengan lafaz za'imun wa za'imun khabarul mubtada'i. Dan za'imun adalah khabar mubtada'. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khabari saddat masatil maf'uli thani. Ya dan jumlah tersebut yaitu jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ya, mubtadaknya adalah isim istifham tadi, kemudian khobarnya adalah zaim, kemudian bidhalika itu mutaalik dengan zaim, itu menempati kedudukan maf'ul yang kedua untuk fi'il amr sal. Ya, demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.